Sebelumnya perlu kita membahas beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam surat Al-Isra yang beliau katakan di situ ada 18 masalah dimulai dengan larangan dari syirik dan ditutup diakhiri juga dengan larangan dari syirik. Ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhdula." Janganlah engkau menjadikan ma'allah bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain. Fataq'uda mazmuma Sebab kamu akan duduk, terduduk dalam keadaan mazmum, tercela, makhzula, dihinakan. Ini masalah pertama dari masalah-masalah yang disebutkan dalam ayat ini. Masalah yang pertama ini ialah larangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia menjadikan Allah sebagai sesembahan, juga dia menjadikan makhluk-makhluk juga sebagai sembahan dia. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan hukum asal larangan ialah haram. Demikian pula yang bukan dalam ayat ini. La taj'al. Jangan kamu menjadikan. Ini menunjukkan hukumnya haram, keharaman syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat ilahan akhar sesembahan yang lain dalam bahasa Arab namanya isim nakirah. Ilahan itu isim nakirah. Dan dia jatuh pada konteks larangan. La taj'al itu larangan. Kemudian ilahan sesembahan disebutkan dalam bentuk nakirah. Ini berarti mengandung makna umum. Kalau kamu dapati isim nakiroh jatuh setelah konteks larangan, maka menunjukkan makna yang umum. Sehingga ilahan akhar, sembahan-sesembahan lain, itu mencakup semua bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa malaikat atau seorang nabi atau seorang wali atau pohon keramat, batu-batu keramat, kuburan, jin-jin, matahari, atau bulan, atau yang misalnya Segala sesuatu yang dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu masuk pada ayat ini. Ilahan akhar. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, ini versi berikutnya yang saya ambil. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam dari menjadikan tandingan selain Allah. Itu sudah dilarang oleh Allah. Apalagi kalau seseorang itu tidak beribadah kecuali hanya kepada makhluk. Tidak beribadah kecuali hanya kepada makhluk. Artinya dia tidak menjadikan Allah sebagai sembahannya. Dia justru murni menjadikan makhluk Allah itu sebagai sembahan dia. Ini tentunya larangannya lebih keras lagi. Kalau yang murni menjadikan selain Allah sebagai sembahan, seperti orang-orang Hindu menyembah atau menyembah berhala, atau seperti orang-orang penyembah api. Tanya semisalnya, mereka ini meyakini bahwasanya yang mereka sembah itulah sembahan mereka. Naam. Contoh yang menjadikan tandingan sama Allah. Dia menyembah Allah juga menyembah makhluknya. Seperti kaum musyrikin Quraisy. Seperti kaum musyrikin Quraisy. Dan juga seperti kesyirikan-kesyirikan yang banyak terjadi pada umat ini. Mereka-mereka yang menyembah kuburan, yang gandrung sama kuburan, sujud, rokok di sana. Coba demikian. Mereka ini menyembah Allah, tapi juga menyembah makhluknya. Ini dua-duanya sama-sama syirik. Dilarang dalam Islam. Kemudian di akhir ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dampak kesyirikan di dunia ini. Dampak kesyirikan di dunia ini. Disebutkan di sini ada, ada, ada dua. Yang pertama, mazmum. Seseorang yang berbuat kesyirikan itu mazmum. Dia tercela. Dicela secara syar'i karena perbuatannya dan dia juga tercela mazmum indal muwahhidin. Dia juga tercela di kalangan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazmum dia. Yang kedua, makhzul. Makhzula, makhzul itu yang dihinakan, direndahkan, gak ada artinya. Dihinakan, direndahkan, gak ada artinya. Maka mesti setiap orang yang jatuh dalam kesyirikan, pasti demikian dalam keadaan dia hina, rendah, nggak punya harkat, martabat di mata masyarakat, rendah dia. Ini ancaman yang pasti terjadi pada orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhzul, mazmuman makhzula. Ayat ini sekali lagi larangannya ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kalau beliau apa namanya melaksanakannya dan nggak demikian kenyataannya sudah diancam dengan ancaman seperti ini mazmum dan makhdul tercela terhina ini rasul ya apalagi kalau umatnya apalagi pada kaum muslimin umatnya sehingga kalau dia kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka pasti dan pasti akan menjadi orang yang mazmum dan makhzul tercela dan hina. Nah, sehingga ayat ini bisa dimasukkan dalam tab bahaya-bahaya syirik. Mabarat, mabarat syirik. Itu diantaranya ialah pelakunya akan menjadi orang yang tercela dan orang yang hina. Maksud. Ayat yang berikutnya. Ayat nah, yang berikutnya Allah mengatakan, Wa رَبُّكَ Allah ta'budu illa iyyah Wabil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan, memerintahkan, mewasiatkan yaitu Allah ta'budu illa iya. Kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pada ayat yang kedua ini ada dua masalah. Masalah yang pertama ialah pada kalimat Allah ta'budu illa iya. Kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Dan ini sebagaimana yang sering disampaikan ialah tafsir penjelasan kalimat la ilaha illallah. Dari kalimat la ta'budu illa iya sama dengan la ilaha illallah yang mengandung arti tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah yakni perintah mempersembahkan ibadah untuk Allah semata dan larangan untuk berbuat syirik kepadanya. Dan ini yang yang, yang paling inti ini masalah ini dan telah lewat penjabarannya pada ayat-ayat yang sebelumnya di ayat An-Nisa wow wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a yang kemarin. Masalah yang berikutnya yang, yang dibawakan dalam ayat ini ialah wabil walidaini ihsana dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalimat ihsanan ihsanan ini isim nakirah. Isim nakirah sehingga mengandung makna mutlak, makna umum mencakup semua jenis ihsan, kebaikan. Mencakup semua jenis ihsan, semua perkara yang dianggap baik secara syar'i dan semua perkara yang dianggap baik secara orfi, biasaan setempat. Selamat tidak melanggar norma agama. Sehingga dalam bentuk ucapan yang lembut, di dalam bentuk ucapan-ucapan yang menyenangkan orang tua, dalam bentuk memberikan hadiah, dan semua perkara-perkara yang masuk dalam lingkup ihsan. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah menyebutkan lagi tentang masalah ini lebih lebih lanjut pada ayat, ayat yang setelahnya. Allah mengatakan, "Imma yablughanna 'indakal kibara." Dan bila sampai di sisi kamu al-kibara, umur tua, ahaduhuma salah satu dari orang tua tadi au kilahuma atau kedua orang tua tadi fala taqul lahuma uffin maka janganlah kalian mengucapkan pada keduanya kalimat uff kalimat uff itu kalimat hardikan yang paling rendah kalimat hardikan yang paling rendah uff wala tanharhuma dan jangan pula engkau menghardik keduanya. Ini kalimat yang terkasar lagi. Wa kullahuma qawlan kirima. Dan ucapkan kepada kedua orang tua tadi, qawlan kirima. Ucapannya mulia. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang sikap yang harus diambil oleh seorang anak ketika mendapati kedua orang tuanya telah tua, baik kedua-duanya atau salah satunya. Yang disebutkan dalam ayat ini ialah pertama, la taqul lahum uf. Jangan mengucapkan pada orang tua tadi kalimat uf. Hush. Kalimat hati yang paling rendah. Disebutkan eh, oleh para ulama, ini menunjukkan bahwasannya ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan yang lebih besar daripada itu lebih terlarang lagi. Kalimat uf saja dilarang, apalagi yang lainnya. Apalagi tingkatan memukul orang tua, caci maki orang tua, atau misalnya tentunya lebih haram hukumnya. Makanya Allah mengatakan setelah itu perkara yang kedua, walatan harhuma. Dan jangan engkau menghargai keduanya supaya difahami oleh kaum muslimin bahwasanya larangannya sangat mencakup sekali. Ucapan yang paling rendah atau ucapan yang paling kasar. Sehingga semuanya terlarang. Tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan atau kata-kata yang jelek pada orang tua. Baik yang rendah nilainya atau yang paling parah nilainya. Itu semuanya nggak boleh. Makanya sebutkan setelah itu Allah mengatakan, wa kullahuma qawlan karima dan diperintahkan untuk mengucapkan pada orang tua ucapan yang karima, ucapan yang lembut, ucapan yang santun. Ini pun juga isim nakirah, qawlan karima. Ucapan yang lembut. Sehingga mencakup semua ucapan-ucapan yang termasuk karim, yang lembut, secara syar'i atau secara kebiasaan setempat. Nah, sehingga harus mesti menggunakan bahasa Arab. Bisa menggunakan semua jenis bahasa yang ada, yang ucapan itu dinilai. Ucapan yang sopan, ucapan yang lembut, ucapan yang santun kepada orang tua. Kemudian perkara berikutnya yang dianjurkan kepada seorang anak menghadapi orang tua yang telah tua, Allah mengatakan setelah itu, waqfid lahuma janahadz minar rahmah dan rendahkanlah untuk kedua orang tua tadi jana hazuli sayap-sayap kerendahan minar rahmah yaitu dalam bentuk rahmat. Artinya ayat ini memerintahkan kita untuk bersikap lembut, kasih sayang dan rahmat kepada kedua orang tua. Ini secara khusus ketika orang tua tadi sudah mencapai usia sepuh itu betul-betul keadaannya hampir mirip kayak anak kecil lagi. Sehingga seorang anak betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa rahmat yang tinggi, memiliki rasa rendah diri yang tinggi, seperti ketika dia mengurusi anaknya yang kecil, masih bayi. Sehingga perlu adanya kesabaran, perlu adanya keuletan, keikhlasan, kasih sayang. Sehingga betul-betul dia bisa mengurus orang tuanya yang telah tua tadi dengan baik. Sesuai yang diinginkan dalam ayat ini. Dan yang terakhir, wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani sabira. Dan katakan, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana dia mentarbiah aku semasa aku masih kecil. Ini doa kebaikan untuk orang tua. Disampaikan ketika orang tua itu masih hidup. Dan juga disampaikan ketika orang tua itu telah meninggal dunia. Wa qurrab birhamhuna kama rabbayani saghira. Nah, ini beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh seorang anak ketika mendapati orang tuanya telah sepuh dua-duanya atau salah satunya. Dan ini merupakan kesempatan emas untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan lepas dari ancaman doa kejelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar Kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Tiga kali. Amin, amin, amin. Ketika itu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, aman amanta? Engkau ini mengaminkan apa? Kata Rasul SAW, barusan Jibril datang kepadaku. Dan dia mengatakan, di antara yang diucapkan sama Jibril ialah, an fumri'in Sungguh sangat celaka, sungguh sangat hina seorang itu. Adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yudkhilahul jannah. Celaka orang itu. Dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Di masa tua. Di masa tua. Dua-duanya atau salah satunya. Namun kedua orang tua tadi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maknanya orang tersebut tidak bisa me menggunakan yang emas tadi untuk berbakti sama orang tua. Justru yang terjadi ya dia durhaka sama orang tua, berbuat jahat sama orang tua, sehingga dia tidak bisa masuk dalam surga. Maka dari itu diingatkan kepada siapa saja ketika mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua renta, maka itu merupakan kesempatan emas yang baik untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua tadi. Terlepas dari doa-doa kejelekan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat tadi. Hadahu. Itu kesempatan emas dengan cara kita berbakti pada orang tua, mengucapkan kata-kata yang lembut sama orang tua, tidak membentaknya, sayang kepada, kepada dia, merendah kepada dia, dan mendoakan kebaikan untuknya. Wa Huma kama rabbayani sabira. Nah, Allah a'lam bishawab. Untuk hari ini cukup sekian saja. Dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita teruskan lebih lanjut masalah-masalah besar yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Dua ini dua perkara yang sangat penting, larangan syirik, perintah ibadah, dan perintah berbakti sama orang tua. Yang menunjuk kepada kita, dua perkara ini ada dua perkara yang paling besar dalam ayat ini. Yang satu berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berkaitan dengan haknya manusia. Yang menunjukkan bahwasanya untuk kalangan umat manusia selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan, pemuliaan, ditunaikannya hak-hak dia ialah kedua orang tua yang menunjukkan betapa tinggi tingkatan firul walidain berpati semua orang tua itu dalam Islam sebab di taruh di peringkat yang kedua setelah perintah beribadah kepada Allah dan larangan berbuat syirik kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Nakfilahuna alhamdulillahirabbil alhamdulillahi rabbil alamin.